Allah buat kita dalam putaran waktu yang diinginkan Allah dua liya'lamallahu allazina amanu Allah ingin melihat siapa yang imannya istiqamah wa yattaqidha minkum syuhada ingin melihat siapa yang mati syahid nah setelah nampak ini yang beriman ini yang kafir ini yang mati syahid ini yang mati konyol Lalu yang beriman tadi, ini seleksi pertama, seleksi beriman. Ternyata di antara yang sama beriman ini ada lagi yang diangkat. waliyumahisallahu alladhina amanu disaring lagi. Saringan pertama lolos, saringan kedua lolos, saringan ketiga lolos. Makin kuat saringan, makin hebat, makin kuat makin kencang siapa yang paling kuat ujian anggota KPK saringan pertama saringan kedua kalau ingin menjadi anggota komisi pemberantas korupsi saja saringannya begitu keras bagaimana ingin menjadi penghuni surga yang selalu diminta pagi dan petang siang dan malam Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam masukkan kami ke dalam surga daras salam tempat yang kekal abadi salam tak ada fitnah tak ada kelahi tak ada sumpah serapah tak ada caci maki tak ada haram tak ada gundah tak ada gelisah tak ada susah hati semuanya penuh dengan ketenangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT ujiannya berat ya maka orang beriman menganggap hidup ini sebaliknya orang kafir menganggap hidup ini hidupnya ya hidup makan, minum semuanya memenuhi syahwat makan, minum telinga syahwat, musik mata syahwat, hiburan mulut syahwat, makan nafsu syahwat, perut nafsu syahwat, seksual biologis asal sudah tersalurkan selesai makan kenyang tidur nyaman hidup tenang mati sama seperti binatang apa bedanya ulaika kal an'am mereka macam binatang memperturunkan hawa nafsu makan semua semakan makannya minum seminum minumnya nafsu seksual disalurkan sesuai seperti binatang habis itu tua sakit mati selesai apa bedanya dengan kucing kurap yang mati ditabrak mobil apa bedanya dengan anjing apa bedanya dengan binatang tak ada beda dengan binatang bahkan mereka lebih hina dari binatang maka Allah katakan ulaika kal an'am mereka seperti binatang balhum adal bahkan lebih hina daripada binatang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tapi tak banyak yang memahami hakikat hidup manusia ini kecuali orang-orang illal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman, buah daripada imannya itu adalah amal salih Tapi dia tak stabil, dia kadang bergoncang, dia kadang naik, dia kadang turun. Yazid wayang kus. Yazidu bitta'ah bertambah dengan ketaatan. Wayang kusu bil ma'siyah, dia berkurang dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu kita senantiasa menjaga menjaga dalam bentuk forum silaturahim menjaga dalam bentuk kajian ilmiah, menjaga dalam bentuk pengajian baca Quran, menjaga dalam bentuk pengajian Maulidur Rasul, menjaga dalam bentuk pengajian rutin arisan keluarga. Itu tak lain tak bukan adalah tawasau bil haq, tawasau bis -sabr.